Karena amal tanpa dasar ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menuturkan di dalam kitabnya Babu Al-Ilmi Qabla amal Bab ilmu sebelum beramal Orang dituntut Ketika mau melakukan sesuatu perbuatan apapun dituntut untuk mengetahui hukum tentang perbuatan tersebut. Jangan sampai orang muslim masuk ke dalam suatu perbuatan tindakan tanpa dasar ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara ada, kullu ulaika kana anhu mas'ula janganlah kau mengikuti apa yang tidak kamu tahu ilmunya karena sesungguhnya asama pendengaran wal basara penglihatan wal fuada dan hati kullu ulaika kana anhu mas'ula semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang muslim dan orang yang memiliki pedoman kitabullah sunnah Rasulullah SAW diharuskan ketika mau melangkah melakukan suatu perbuatan apapun baik yang berkaitan dengan jin ataupun dunia tidak boleh melakukannya tanpa dasar ilmu sehingga selama kalau kita melakukan di atas dasar ilmu yang jelas Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Hud ayat 113. Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian rukun cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka. Ayat ini melarang ayat ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman dari melakukan rukun. Apa rukun? Al-mufassirun mengatakan ar-rukun al-mail al-yasir, kecenderungan yang sedikit. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim apa sanksinya? Kalau orang melakukan kecenderungan kepada orang-orang zalim, fatamat takumun nar, nanti kalian disentuh api neraka. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan man la falahum jawatan aw baralahum qalaman aw nawalahum qirtasan faqad dakhala bidzalika. barang siapa merautkan barang siapa menyedutkan atau membuatkan tinta bagi orang-orang zalim atau merautkan pena bagi mereka atau menyodorkan kertas kepada mereka maka telah masuk dalam ayat firman Allah ar-rukun wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar jangan kalian cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka lihat ulama salaf mengatakan barang siapa merautkan pena buat orang-orang zalim atau men menyeduhkan atau membuatkan tinta bagi mereka untuk kepentingan mereka atau menyodorkan kertas kepada mereka untuk mereka Papa Zafara Fedalika telah masuk dalam ancaman ayat ini. Ya Pak yang diancam oleh Allah pertama Sakumunar nanti kalian disentuh api neraka. Coba bayangkan perbuatan yang oleh banyak manusia dianggap hal yang sepele, merautkan pena menyodorkan kertas atau menyediakan tinta bagi orang-orang zalim kata ulama Islam mengatakan telah masuk dalam firman Allah wala tarkanu ilal ladzina zalamu jangan kalian cenderung kepada orang-orang zalim sehingga nanti kalian disentuh api neraka Abu Humam Al-Asari menuturkan dalam majmu matawanya sebuah asar dari Imam Ahmad yang dinukil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Manaqibul Imam Ahmad halaman 397 ketika Imam Ahmad di penjara kita tahu Imam Ahmad di penjara di Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah yang menjarakannya adalah khalifah, penguasa muslim yang memberlakukan Al-Quran dan As-Sunnah pada masa fitnah Khalqil Quran. Dalam masa tersebut, seorang sajian, sipir, sipir penjara, sipir di daulah Islamiyah. Sipir Muslim di daulah Islamiyah. Sipir itu mengatakan kepada Imam Ahmad, Ya Aba Abdullah, Al-Hadith ladhi Ruwi anil zalamati wa awanihim sahih. Wahai Abu Abdullah, sebutan Imam Ahmad. Apakah hadis yang diriwayatkan tentang para penguasa zalim dan awannya para pembantunya, apakah hadis itu sahih? Karena akan ada hadis yang menyebutkan nanti akan ada para penguasa yang zalim. Barang siapa membantunya maka telah binasa, celaka. Imam Ahmad mengatakan, "Naam." Hadis tentang eh, para penguasa yang zalim dan awannya itu adalah hadis sahih. Qala Sajjan, si sipir, sipir daulah Islamiyah di penjara Islam daulah Islamiyah khilafah mengatakan faana min awani zolama kalau begitu saya termasuk awan al zolama para pembantu orang-orang zolim kata Imam Ahmad Imam Ahmad Imam Ahmad apa Qala Imam Ahmad, "Awan az-zalama man ya'khudhu sya'raka wa yaghsilu thawbaka wa yuslihu ta'amaka wa yabi'u wa yashtari minka." Fa'ama anta famin anfusihim. Awan al-zalama, para pembantu orang-orang zalim itu orang yang mencukurkan rambutmu. Orang yang mencukur rambut kamu dan mencucikan pakaianmu dan membuatkan makanan bagimu dan memberi dan menjual darimu. Itu awan azalama. Orang menyediakan teh buat kamu, kamu di sini sipir daulah Islamiyah. Termasuk awan azalama kata Imam Ahmad menyediakan tehnya. Menyertakan menyerahkan kertas kepada dia. Awan azalama. Orang yang mencukurkan rambutmu kamu ini maksudnya adalah sajian, sajian di daulah Islamiyah yang penguasanya zalim. Awal al-zalama adalah orang yang mencukurkan rambutmu, memotongkan rambutmu, mencucikan pakaianmu, membuatkan makanan bagimu. Kamu membeli menjual kepadanya, kepadanya. Wa amma anta adapun kamu famin angkusihim adalah termasuk orang-orang zalimnya, bukan awannya ini kepada sajian sipir di daulah Islamiyah yang menzolimi sama kaum muslimin bila itu dikatakan oleh Imam Ahmad kepada sajian di Islam, di daulah Islamiyah, apa gerangan dengan sajian yang ada di daulah kufriyah? mereka bukan sekedar zolim saja. Lebih masuk lagi dalam ucapan salaf tadi. Dalam asar Ibnu, Ibnu Imam Ahmad ini. Itu az Sedangkan Allah mengatakan wala tarakanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zolim, nanti kamu disentuh api neraka. Ketika ada pilihan orang muslim disuruh milih apakah sholat di belakang seorang ikhwan muslim kemudian apakah sholat di belakang sipir di daulah kufri ya kemudian memilih sholat di belakang sibir di daulah kufriya itu bentuk kecenderungan memilih orang azalim terhadap saudara muslim. Sedangkan Allah mengatakan wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun Jangan kamu cenderung kepada orang-orang zalim nanti kamu disentuh api neraka. Ini wa'id dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya maksudkan bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan tanpa kita tahu dasar ilmunya. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ayat ini menegaskan bahwa kita tidak boleh melakukan perbuatan tanpa dasar ilmu. Karena penglihatan kita, pendengaran kita, apa yang ada dalam hati kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak aneh ketika seorang sahabat zaman dulu mengatakan, "Sungguh kami menganggap perbuatan-perbuatan yang kalian ini zaman tabiin yang kalian anggap sepele zaman sekarang di zaman tabiin kami menganggapnya dahulu sebagai mubiqat hal-hal yang membinasakan kenapa tolak ukur yang berubah jadi tadi ayat wala tarkanu ila alladziina zalamu fa nar Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang zalim nanti kalian disentuh api neraka. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi tafsir salaf Sufyan As-Sauri man laqalahum dawatan aw barahum baralahum qalaman aw nawalahum qirtasan faqad dakhala fi dzalika barang siapa merawatkan pena barang siapa mencairkan tinta bagi mereka merawatkan pena bagi bagi mereka menyodorkan kertas kepada mereka telah masuk dalam ayat tersebut wala tarkanu dan tadi asar yang dituturkan Ibn, Imam Ibnu Jauzi tentang riwayat Imam Ahmad ketika beliau hidup di dalam penjara, beliau mengatakan seperti itu di daulah Islamiyah, ikhwan. Di daulah Islamiyah, khilafah yang menegakkan tauhid, jihad mereka menyebarkan Islam kemana-mana, putuhat, menggedor Romawi, Persia dan yang lainnya. Tapi karena penguasanya sebagian ada yang zalim, Imam Ahmad mengatakan tersebut dan mengatakan al-zalama itu siapa? Kamu sajian, kamu hasifir, tidak oleh kamu termasuk al-zalama bukan awan al-zalama. Kalau orang yang mencukurkan rambut kamu, mencucikan pakaian kamu, membuatkan makanan bagimu itu adalah awan al-zalama. Kalau kamu termasuk orang-orang zalimnya. Bagaimana seandainya Imam Ahmad hidup di daulah ya semacam ini dalam menyikapi asajan sipir-sipir penjara di negara kafir ini. Barakallahu Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du Jemaah jemaah rahimakumullah. Tadi diutarakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 113 dan tafsir ulama salaf terhadap hal tersebut. Saya sampaikan hal tersebut sebagai bentuk apa? Kepedulian seorang muslim terhadap saudara muslimnya. Karena Allah mengatakan fazakir wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah pelajaran, peringatan. Karena peringatan itu manfaat bagi orang-orang mukmin. Saya hanya menyampaikan, saya tidak memaksa, karena masing-masing akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat membaca bagaimana sikap para muwahhidin para muwahhidin ketika di Yordania Al-Maqdisi dan ikhwan-ikhwan tauhid jamaah tauhid wal jihad di Yordania ketika mereka hidup dalam penjara mereka apa yang mereka lakukan pertama kali masuk penjara mereka membuat jumatan di blok mereka mereka tidak mau jumatan di di masjid LP di Yordania yang apa yang lebih kalau dibandingkan keburukannya lebih burukan di sini mereka menjadikan blognya sebagai mimbar dakwah bagi mereka orang yang mau belajar datang ke mereka atau mereka datang ke blog para sujana para narapidana yang lain itu sikap-sikap mereka mereka menjaharkan tauhid mereka tidak ada rukun tidak ada wala tidak ada kecenderungan loyalitas kepada orang-orang zalim. Jangan sampai kita di luar menegak mengatakan jihad, jihad, kalimat la ilaha illallah ketika kita sudah di dalam kita mencari siasat siasat siasat siasat yang mudarat bagi din kita. Kalau kita tidak mampu dengan konsekuensi hal-hal yang terjadi dalam penjara, sebaiknya kita di, di luar tidak usah masuk dalam apa? Dalam barisan-barisan yang sifatnya aktivis lebih baik menjadi muwahhid yang kayak orang umum menyelamatkan diri dan keluarga daripada hidup dalam barisan kemudian ketika ada ujian ada eh, apa pukulan dari orang-orang kafir kemudian kita mencari hal-hal yang bisa memadaratkan jin kita dan agama kita karena jin Allah Subhanahu wa taala pasti tegak tidak butuh kepada hal-hal yang dibuat-buat oleh manusia dinullah pasti tegak. Karena Rasulullah SAW mengatakan, La tazalu ta'ifatun La tazalu hadil ummah Qa'im ala La tazalu ta'ifatun min ummati Zahirina al-haq Senantiasa sekelompok dari umatku Mereka nampak di atas kebenaran Jadi maksudnya bahwa kita Yang telah memposisikan diri sebagai ansaruddin sebagai ansar tauhid harus apa belajar untuk apa mempelajari tauhid dengan benar mengamalkan pada aplikasi kehidupan semampu kita dan tidak boleh mencari alasan-alasan yang yang batil untuk melegalkan kelemahan kita lebih baik diri kita mengakui kelemahan saya belum mampu itu lebih baik daripada melegalkan mencari alasan untuk membenarkan sikap lemah kita tersebut orang mengatakan jihad fardu ain terus dia tidak ikut jihad terus mengalasa dirinya lemah, saya mengaku saya saya lemah itu lebih baik daripada orang yang tidak ikut jihad terus mencari alasan-alasan untuk menggugurkan kewajiban dari dirinya. Orang mengakui kelemahan dosa itu lebih baik daripada mencari alasan legalitas-legalitas yang tidak memotorkan kecuali terhadap diri dia sendiri. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا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 التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله والله خير الرازقين الله أكبر Canada Oh, yeah. نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إن إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم, لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi